makhluk yang besar, yang hebat, yang suci, yang maksum, yang juga jadi sasaran. Kenapa dimasukkan dalam bab ini pembahasan kitab tauhid? Karena ini salah satu makhluk yang disembah oleh orang-orang musyrikin di zaman yang dahulu kata mereka mereka itu menyembah berhala kata orang-orang yun orang-orang musyrikin di zaman kita ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu turun untuk orang-orang yang menyembah berhala nah turun untuk orang-orang yang menyembah patung tidak ya tidak semata-mata mereka menyembah patung mereka juga menyembah orang-orang saleh dari kalangan para nabi Nabi Isa, ibunya, dari kalangan apa ya, Muzair, bahkan dari kalangan orang-orang soleh lainnya, Lata, dianggap orang-orang yang nah, berjasa untuk orang jamaah haji, Watswa, Yahud, Ya'ub dan Nasra, lima tokoh orang soleh di zaman Nabi Nuh. Nah, juga menyembah makhluk-makhluk yang suci dan tidak nah, berbuat dosa, apa lagi yang lain misalnya benda-benda mati, planet-planet, bintang-bintang. Ya mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ayat ini atau bab ini tentang malaikat-malaikat yang juga disembah oleh orang oleh orang-orang yang turun Al-Qur'an ini kepadanya. Nah, nah ya. Orang-orang yang menyelisihi menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tidak kenal atau pura-pura tidak kenal pura-pura jahil, tajahul dengan kenyataan yang ada bahwa orang-orang yang turun Al-Qur'an itu kepadanya bukan hanya penyembah-penyembah patung. Allah pun bertanya dalam ayat, ya, Ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka ini yang dahulu menyembah kamu? Nah, atau iya apa nah ahaulai kan. Nah, ya. Iya, tak ta'budun. Ini mengingat apa menganggap malaikat-malaikat itu dahulu disembah. Karena memang ada orang-orang yang mereka menyembah malaikat dan malaikat berlepas diri seperti yang dalam ayat tersebut lanjutannya. Nah, bahkan menyatakan bahwa mereka itu bukan menyembah kami, menyembah syaitan. Nah, karena mereka mengingkari, menolak. Nah, kemudian menyembah orang-orang soleh, apalagi yang di zaman di zaman setelah. Nah, di zaman sekarang ini. Dengan alasan tawasul, dengan alasan untuk cari berkah, mereka menyembah orang-orang soleh. Qala rahimahullah ar-rabi'ah sababu su'alihim an dzalik. Kenapa mereka bertanya? Naam, madza qala rabbuna ya Jibril? Karena takut. Syiddatu khaufihim, karena takutnya mereka kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Jangan-jangan tugas atau jangan-jangan firman yang menghadap mereka yang intinya ya, mereka dijatuhi hukuman. Ini yang mereka khawatirkan. Karena takutnya mereka, mereka bertanya kepada Jibril alaihi salam. Apa yang difirmankan oleh Rabbuna ya Jibril? Ya. Alul haq. Ya, setiap bertanya. Ini mengajari kita juga. Ya. Nah, apa yang disampaikan di amanah dari Jib, Jibril seperti yang disebutkan oleh Allah muta'in sama amin. Nah, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ini Jibril al-Amin. Ya. Nah, rasul dari kalangan malaikat yang terpercaya. Ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu kepada rasul yang terpercaya pula dari kalangan manusia. Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini sifat Jibril. Tidak menyap namanya keluar dari tugas, bukan kepada mereka. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Nah, Jibril kan yang pertama kali bangun untuk menerima wahyu dari Allah. Nah, itu disampaikan kepada seorang nabi tertentu atau rasul tertentu. ya, bukan kepada para penduduk langit. Nah, maka ketika mereka bertanya, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Jibril mengatakan, "Qala haq." Qalul haq. Nah, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Sehingga nah, ini nah, menunjukkan apa? Amanahnya Jibril. Nah, ke keteguhan dan keterpenan kuatnya beliau megang amanah. Nah, dipikulkan kepada beliau. Nah, kemudian juga para malaikat itu tidak menuntut, tidak mendesak, ya ini mengajari kita juga tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la termasuk diantara bagusnya Islam seseorang dia meninggalkan apa yang tidak menjadi kepentingan dia yang tidak menjadi urusan urusan dia nah, lihat malaikat yang takutnya seperti itu bertanya sudah dapatkan jawaban selesai tidak mengejar lagi lebih lanjut menunjukkan adab adab mereka juga Nah. Qala al-khamisa anna Jibril yujibuhum ba'da dzalika biqaulihi qala kadza wa kadza. Ini qaf qala al-haq. Jalan tidak lebih. As-sadisat dzikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. <clears throat> Ini hadis <clears throat> hadis Nawas bin Sam'an. Nah. Paling akhir, ya, yang paling akhir. Asnabiyah an yakula yang, yang pertama kali mengangkat kepala sadar yang mengangkat kepalanya adalah Jib, Jibril. Ini menunjukkan keutamaan keutamaan Jibril <clears throat> alaihi salam. nah. Lihat orang-orang Rafidah bencinya kepada Jibril sama seperti bencinya orang-orang Yahudi kepada Jibril. Allah sudah menyatakan musuh Allah orang yang memusuhi Jibril. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين nah, Orang yang musuhi Allah dan Rasulnya Musuhi Jibril berarti kah? kafir Nah Orang-orang Syiah mengatakan Jibril salah alamat. Itu kan bentuk pemusuhan. Salah alamat itu. Jibril khianat. Kata mereka. Ya. Salah menyampaikan wahyu mestinya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah. Cukup ayat itu. Ya. <clears throat> Asnabiah annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahum yas'alunahu Ya, dia mengatakan kepada penduduk langit semuanya karena mereka bertanya kepada kepadanya. Jadi memberikan jawaban seperti itu. Setiap langit berikutnya turun mereka bertanya mada qala rabbuna ya Jibril? Kenapa mereka bertanya kembali kepada yang keempat? Ya, sababuhu syiddatu khaufihim min Allah. Saking besarnya ya rasa takut mereka. Nah, yang saking takutnya itu mereka sampai nah, pingsan semua penduduk langit. Asaminah annal ghasya ya'ummu ahla samawati kullahum. Ketidaksadaran diri jatuh mereka pingsan itu meliputi seluruh penduduk langit. Karena takut takutnya. Seperti disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Nah, qala atasnya irtijabus samawat li kalamillah bergetarnya langit-langit itu karena kalam kalam Allah seperti dalam riwayat Nawas bin Sam'an akhadatis samawati minhu rajfah mulailah di terkena terkena rajfah langit-langit itu akhirnya bergerak berge, bergetar bergoncang bergoyang karena takutnya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala takutnya bukan hanya bukan karena apa namanya ya, karena khawatir tadi Kata mereka, ini kata para ulama, sabab syiddati khaufihim. Jangan-jangan eh, apakah mungkin azab yang mereka akhirnya mereka tidak bisa mengelak. Nah. Qala Asy'ariyah yang ke-10, anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Jibril lah ya dialah alaihi salam yang berhenti membawa wahyu kepada yang diperintahkan oleh Allah. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis itu juga. Qala saniyat Al-hadiyata asyarah yang ke-11. Zikru istiraqi syayatin. Menyebutkan tentang pencurian para para syaitan. Ini berlah, berlapis sampai ke langit dunia. Mereka mendekat. Ya, seukuran yang bisa untuk mendengarkan pembicaraan penduduk langit. Ya, sifatu rukubi ahad. Saniyata asyarah. Sifatu rukubi ba'dihim ba'dan. Ini artinya berlapis. Satu ke sampai ke atas. Salisata asyara irsalu syihab. Dilepasnya, dilepaskannya apa bintang-bintang berapi. Nah, orang kita lihat kata kita ada ilmu apa? Perbintangan namanya apa? Komet. Ya. Meteor. Nah, bintang-bintang yang dilemparkan oleh Allah untuk melempar saya saya apain. Nah, Ar-rabi'ata asyara annahu taratan yudrikuhu syihab qabla an yulqiha. Kadang-kadang syaitan itu terkena yudrikuhu asyihab terkena lemparan api sebelum sempat menyampaikannya kepada yang di bawah nah wa taratan yulqiha fi uduni walihi minal insi qabla an yudrika kadang-kadang berhasil dia menyampaikan kepada hatta kepada dukun misalnya yang menjadi wali dia sebelum dia terkena nah sebelum dia terkena dia sudah sempat menyampaikan kepada sang dukun kalimat yang dia dapatkan di langit Nah. Khamisata asyarah yang ke-15, kaunul kahin yasduku ba'dal ahyan. Ya, ini keadaan dukun itu kadang-kadang mereka benar. Benarnya kapan? Sudah seratus kali atau seratus ribu kali mereka berdusta, baru sekali benar. Nah, kapan benarnya? Karena pas kejadian yang enam, yang dia dapatkan beritanya dari dari enam teman-temannya para sayapin nah, mencuri-curi ini kalimat yang di nah, di antara yang diperbincangkan di antara penduduk langit. Nah, sadisata asyarah kau yakdzib ma'aha mi'ata juga. Nah, ini dia dukun dukun tadi itu nah, ini berdusta atau keadaan yang disampaikan itu tadi ditambahkan kepadanya kedustaan 100 kedustaan. Berdusta dengan kalimat yang didengarnya tadi dengan 100 kedutaan. Karena sebagian ulama mi'ata kadzbah di sini itu min babi mubalaghah. Ya. Bukan muhaddad, bukan sesuatu yang terbatas. Nah, mungkin saking banyaknya. Tapi Allah alam kalau misalnya itu dianggap sebagai apa namanya menunjukkan banyak, nah, mereka para ulama juga mengatakan bahwa dan nah, sabain kata-kata 70 itu juga sudah menunjukkan banyak. kalau kita pegang dengan apa? Zahir ya, memang 100 lah. Nah, Nah. As-sabi'ata asyarah 17 annahu lam yusaddaq kadbuhu illa bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama'. Ini dia tidak dibenarkan kedustaannya itu. Dukun itu tidak dianggap benar kecuali ketika nah atau dengan kalimat yang dia dengar dari dari langit. Sepotong ataupun satu kalimat ataupun satu entah itu mungkin hari atau apa. Nah. Asamita asyarah qabulu nafsi lil batil. Gampangnya jiwa itu menerima kebati kebatilan Nah. Kaifa yata'allaquna bi wahidatin wa la ya'tabiruna bi mi'ah? Bagaimana mereka terikat, tertarik dengan yang satu tapi tidak perhitungkan yang seratus. Artinya apa? Sudah sekian banyak kedustaan masih juga datang ke dukun ya. Ya masih mereka menganggap benar dukun itu. Gitu. Nah, tapi ini ya seperti kata para ulama qabulun nufusi lil batil itu illa man rahimahullah kecuali yang dirahmati oleh oleh Allah ya, mereka yang tidak akan ber nah, yang berupaya ataupun tidak ingin ya nah menanyakan perkara-perkara itu kepada dukun yang tidak percayalah kepada yang namanya dukun nah membenarkannya pun tidak mengakui pun datang pun di, tidak nah ini terkecuali orang-orang yang lemah akalnya lemah imannya. Nah, mereka mungkin akan nah, malah sedikit-sedikit nah mau bangun rumah, mau pergi, mau hajatan, tanya dulu sama dukunnya. Hari apa yang paling baik? Nah, nanti kalau jodoh juga, anak saya tanggalnya akhirnya di ini ini, tanya sama siapa? Nah, nah ya. Nah, maka dukunnya nanti nah dipilihkan hari dan tanggalnya. Qala tasiyata wa syarah kaunuhum yang ke-19 kaunuhum yatalaqqa ba'dhum min ba'd tilkal kalimah wa yaqadunaha wa yastadilluna biha. Jadi mereka para syaitan atau dukun itu dukun itu saling menyambut nah, satu sama lain kalimat tersebut mereka hafalkan dan mereka berdalil dengannya. Bukankah Allah pernah ini pernah terjadi seperti ini seperti ini? Bukankah dia pernah mengatakan demikian demikian demikian? Nah, ini jadikan mereka dalil. Al-Ishrun nah, tentang masalah masalah gaib yang nah al isrun isbatu sifat li nah, khilafan lil Asy'ariyah al-Mu'attilah. Mengisbatkan sifat khilafan lil Asy'ariyah al-Mu'attilah. Yani di dalam hadis-hadis itu ada prinsip ahlu sunnah yaitu mengisbatkan enam sifat sifat Allah al-qaul Allah itu berkata-kata, berbicara. Allah mengatakan sesuatu, sesuatu. Mewahyukan sesuatu. Nah, yang ini diingkari oleh nah, kaum Mu'abdillah. Kaum Mu'abdillah. Ini yani itu ada yang Mu'abdillah kulliyah Mu'tazilah termasuk yang di sini adalah Mu'tazilah, Jam bin Sofwan, pengikut Jam, Jahmiyah dan Mu'tazilahnya. Ada yang Mu'tazilah yang juz'iyah seperti Asy'ariyah. Nah, mereka mengingkari sebagian, tapi bukan mengingkari dengan artian menolak mentah-mentah. Kalau mengingkari apa? Mereka kufur, tapi mereka mentakwil. Bentuknya itu mentakwilkan. Nah, yang sesungguhnya kata para ulama itu adalah tahrif bukan bukan taul. Itu diantaranya sifat kaul. Hadiah tasyarah, Hadiah ta'wanishurun yang ke-21 At-tasrih an-natil rajfata wal ghasyah Khaufan minallahi ta'ala Azza wa jalla Tegas di situ disebutkan dalam hadis bahwa rajfah goncangan dan rush ketidaksadaran diri pingsannya para malaikat yang sebesar itu itu adalah karena takut kepada Allah. Karena takut kepada kepada Allah. Nah, makhluk yang sebesar itu, yang sesuci itu, yang sehebat, sedahsyat itu, yang dijadikan sesembahan oleh kaum musyrikin, mereka ternyata takut kepada Allah. Kenapakah kamu yang menyembah itu tidak takut kepada Allah juga seperti mereka? Nah, nah ini yang disebutkan isyarat disebutkan di dalam surat Al-Isra bahwa orang-orang yang dahulu itu tidak melulu tidak semata-mata menyembah bah, menyembah batu. Ulaika yadouna min dunillahi wa ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab. Nah, mereka yang diseru itu oleh mereka para penyembah mereka musyrikin justru yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum akrab. Mereka justru mencari jalan. Nah, siapa mereka? Benda-benda mati itu memang nah ya. Lebih-lebih tentunya orang-orang yang soalnya Ayyuhum akrab. Siapa di antara mereka yang lebih lebih dekat kepada Allah. Jadi bukan semata-mata benda mah mati. Nah, bahkan mereka memberinya nah, nama itu perlambang, ya. Lambang-lambang dari orang-orang yang mereka anggap soleh. Nah, Qala thaniyata wal yang ke-22 annahum yakhiruna lillahi sujada seperti dalam riwayat mereka menyungkur sujud kepada Allah karena takut takutnya. Nah, kharru lillahi sujadan sa'iqu wa kharru lillahi seperti hadis Nawas bin Saman ini. Nah, ini mereka siap mendengar kalam Allah. Nah, dan mereka orang-orang yang diberi hidayah berdiri ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala demikian juga keadaan mereka yakhiruna lil azqani wa yaziduhum khusyu'a mereka menyungkur sujud dan semakin tambah ketundukan mereka setiap mereka mendapatkan ataupun melewati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala membacanya. Ini mereka. Nah, nah ini bab berturut-turut nanti nah bab yang paling akhir. Antum lihat kembali dalam surat itu ya. Surat Saba ayat 22 23. <clears throat> Jadi berturut-turut قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير dua ayat ini yang disebutkan para ulama yaqta uruqa syajarati asy-syirk yata'allaquna biha al-musyrikun. Nah, ayat ini dua ayat ini ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat. Nah. Nah, mulai dari yang paling besar kepemilikan yang berdiri sendiri. Apakah mereka yang memiliki alam semesta ini dinafikan oleh Allah? Sebesar biji zarah pun tidak. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan kitmir, pembungkus kurma itu ya kulit arinya itu selaput putih itu itu pun mereka tidak berenam bukan mereka yang menguasai memiliki menciptakan nah. yang kedua mungkin dianggap bahwa orang-orang yang didatangi para para para musyrikin ini adalah orang-orang yang punya andil dalam mencipta dan mengatur alam semesta dinafikan juga oleh Allah walamna wa ma lahum min syirk nah. kemungkinan yang ketiga barangkali yang disembah itu wali-wali yang didatangi dimintai ya diserahkan ibadah sesajenan kemudian peribadatan barangkali mereka itu pembantu-pembantu Allah itu pun dinafikan oleh Allah tinggal yang terakhir yang keempat nah syafaat barangkali pemilik penguasa alam ini butuh ajudan yang menyampaikan hajat makhluknya kepada dia nah kalaupun dia misalnya menunjuk syafi' itu pun tidak berlaku kecuali dengan izin Allah. Mana lagi yang mau digantung? Nah, mana lagi yang mau dipegang oleh mereka? Nah, ya, tidak ada. Makanya ini, nah, mereka yang punya harus punya semangat, punya keinginan untuk memperbaiki mungkin kerabatnya, keluarganya. Nah, ya pahamilah bahwa ini dengan alasan yang sangat sederhana, logika-logika yang sederhana yang diajarkan dalam Al-Qur'an terutama dalam ayat-ayat seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dimintai barakah, dimintai syafaat, dimintai istighasahnya. Beristighasah hanya kepada kepada Allah dalam semua urusan dunia dan akhirat kita. Bahkan Rasulullah pun juga sudah menanamkan hal itu kepada seorang anak. Nah, seorang anak idza sa'alta fas'alillah, apa saja yang kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah dan kalau kamu minta tolong minta tolonglah kepada kepada Allah nah, ditanamkan keyakinan supaya menyadarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah karena memang semua milik milik Allah apa yang ingin kita cari Allah sudah nyatakan dalam ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard semua nah, kepunyaan Allah saja semua yang ada di langit dan di bumi nah apa yang inginkan perasaan-perasaan solehan ketakwaan itu milik milik Allah. Minta, mintalah kepada Allah. Nah, ghaus, pertolongan dari kesulitan, pertolongan dalam untuk mendapatkan manfaat, syafaat, barokah kejayaan, izah itu milik milik Allah. Nasallallahu alaihi wa taufiq lima yuhibbu wa yarda. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah, yang nambah syafaat, syafaat. Subhanakallah.